Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Insyaallah taala sekarang kita akan masuki awal daripada pembukaan na'am mengenai uh, mandumah al-baikuniyah yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat qala al-muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Naam Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai mensyarah sekarang karena sebelum pantun ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. al tu ayatun min kitabillahi azza wajal. Bismillah itu merupakan apa? Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan salah satu ayat dari Al-Qur'anul Karim. Tapi ayat tersendiri atau ayat yang bergabung ayat tersendiri dalam Al-Qur'an Karim fungsinya apa? Memisahkan antara satu surat dengan surat-surat yang lainnya, kecuali dalam surat At-Taubah dikenal juga dengan surat Al-Bara'ah, dinamakan juga dengan nama Al-Fadhihah. Naam, itu sudah kita lewati semuanya. Fahiyya min kalamillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yuftada'u biha fi kulli suratin min suwaril Qur'anil Karim. Diawali dengannya pada setiap surat dari surat-surat Al-Qur'anul Karim, illa surat Al-Bara'ah. Kecuali surat Al-Bara'ah. Surat Al-Bara'ah itu surat apa tadi? Ah Husain. surat At-Taubah. Dinamakan juga surat apa tadi? Al-Fatihah. Nah, Hasan, Al-Fatihah. Naam. Fa innaha la tubda bi bil basmalah. Karena surat Al-Bara'ah, surat Taubah itu enggak diawali bismillah. Percaya enggak? Kalau enggak percaya buktikan nanti lihat surat Taubah, enggak ada awalnya bismillahirrahmanirrahim. Belum pernah buktikan kan? Tenang. Nanti buktikan. Antum buka surat At-Taubah, awalannya enggak ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang lainnya ada, yang lainnya ada. Naam. Oh iya, kita lihat di sini. Ittiba'an lis sahabah ridwanullah alaihim. Dalam rangka mencontoh apa? Mencontoh segenap para sahabat ridwanullah alaihim. Karena mereka juga mengawali menulis surat-surat mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan juga Rasulullah juga gitu ketika menulis suratnya kepada Hirakal Azim Rum, Rasulullah juga mengawali bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillah Rasulillah ila Hirakal Azim Rum. Nah, dari Rasulullah SAW untuk pembesar Rum, Hirokel. Nah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lepas Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim sudah tidak dahulu. Nah, barakallahu fiikum digunakan. Walau annal basmalah kanat qad nazalat fi awwali hadis surah, lakanat mahfuzatan kama hubidat fi baqi surah. Kalaulah seandainya bismillahirrahmanirrahim itu sungguh telah turun di awal na barakallahu fikum surat ini niscaya sudah terjaga sebagaimana dijaganya sisa-sisa surat-surat yang ada. Paham ya? Walakinnaha lam tanzil 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi na barakallahu fikum tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham itu maksudnya ya? Nah, maksudnya dalam surat At-Taubah itu enggak ada bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau seandainya ada itu misalnya sudah tercatat di situ. Paham ya? Sudah tercatat dan sudah terjaga di situ. Walakin sahabat askal alaihim. Nah, tapi para sahabat sempat ada iskal. Ada masalah gitu loh. Hal suratu bara'ah minal anfal am ana suratul mustaqillah ini penting sekali. Apakah surat bara'ah, surat taubah itu termasuk surat anfal ataukah apa? Surat tersendiri? Karena dalam surat Al-Anfal diawali dengan bismillah enggak? Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim atau tidak? diawali. Kemudian ketika itu langsung masuk ke baroah, masuk ke surat at-taubah tanpa bismillahirrahmanirrahim. Nah, para sahabat sempat ada iskal. Ini surat taubah ini apakah bagian dari surat al-anfal atau surat tersendiri? Paham? Kita lihat jawabannya. Nah, fawada'u fasilan bainahuma dunal basmalah. Akhirnya mereka meletakkan pemisah antara keduanya tapi bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebagian mereka ada mengatakan memang ada kisahnya bahwasanya di dalam surat Al-Bara'ah itu ada sambungan kisahnya dengan surat Al-Anfal. Mulai kisah peperangan, kisah orang-orang munafikin, paham ya? Nah seperti itu. Antum bisa lihat sendiri kisahnya Naam. Berikutnya wal tu fiha jarun wa majrur. Bismillah itu di dalamnya ada jar wa majrur. Mana? Ismi, ismi, taknya huruf jar. Ismi majrur. Itu eh, perhatikan baik-baik ya. Wal tu fiha jarun majrur wa mudhafun ilaih dan ada mudhaf ilaih mana? Bismillahi. Ismillahi. Ism mudhaf adalah lafzul jalalah Allah, ya enggak? Bismillahi. Wasifah ada sifat itu mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sifat kan? Sifat. Nah, maksudnya itu nama Allah taala tapi terkandung di dalamnya apa? Sifat. Ar-Rahman sifat yang bagaimana kemarin? Enam sifat yang luas Durrahmatil wasi'ah. Kalau Ar-Rahim durrahmatil khasah. Naam. Sudah kita lewati semuanya. Fal jarul majrur huwa bismi. Yang jar majrur adalah bismi. Paham belum nih jar majrur? Paham salah ya? Bismi jar majrur. Jar huruf jarnya itu majrur itu isminya itu majrur dengan ba. Wal mudhaf ilaih huwa lafdzul jalalah Allah. Ingat-ingat, ini penting sekali nih, jangan sampai keliru. Antum kalau mengira lafdzul jalalah jangan Allah gitu. Wa Allah itu keliru. Karena yang antum Arab lafadznya atau Allahnya? Lafadznya. Sehingga yang tepat adalah wa lafdul jalalah Allah majrur. Lafadznya yang majrur. Jangan wa Allah majrur. Keliru. Karena Allah Taala zat yang tinggi. Maksudnya ya, nah seperti itu. Jadi yang di Arab itu lafadznya atau zat Allah Taala? Lafadznya lafdul jalalah. Nah, Wa sifatuhu ar ar Rahim, sifatnya adalah Ar-Rahman Rahim. Wa kullu jarin wa majrurin la budda lahu min ta'alluq. Perhatian baik-baik ini, setiap jar majrur itu pasti harus ada ta'alluq, keterkaitannya. Ada keterkaitannya dengan apa gitu loh. Gak mungkin jar majrur ya akhi bi Zaidin, langsung gitu. Ya akhi bi Muhammadin, ya akhi fil baiti. Orang enggak paham apa yang dalam rumah. Paham ya? Mesti ada sesuatu yang dikaitkan gitu loh, jar majrur itu. Gak mungkin muncul sendirian. Kita lihat imma bi fi'lin ka qam imma keterkaitannya dengan fi'il seperti qama au ma'nahu kasmil fa'il atau dengan maknanya seperti isim fa'il isim fa'il itu makna dari qam berarti qaimun gitu au isim maf'ul isim maf'ul itu berarti apa isim dari isim maf'ul dari qama berarti maqam misalkan karena seperti itu sebagai contoh intinya jar majrur itu harus ada apa muta'alliq sesuatu yang dikaitkan Fal tu muta'alliqatun bi mahdzufin. Ini penting sekali. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, bismillah di situ ada keterkaitan dengan apa? Bi sesuatu yang dibuang. Fama huwa hadzal mahdzuf? Apa yang dibuang di sini? Penting sekali. Yang dibuang apa kira-kira? Nah, kita ambil terakhir yang ini ya. Ikhtalafan nahwiyun fi takdiri hadzal mahdzuf. Ahlu nahwu pun ahlu nahwi mereka berbeda pendapat, berselisih mengenai takdirnya apa ya kira-kira? Takdir untuk jar jururnya apa yang dibuang ini? Lakin ahsanu lafi fi akan tetapi yang paling bagusnya yang diucapkan untuk masalah takdir ini wa huwa sahih ini penting sekali ya ini. Kalau antum garis pun enggak masalah. Dan inilah yang sahih annal mahdhufa fi'lun mutaakhirun munasibun lil maqam. Ini. Jadi yang dibuang itu ternyata apa? Fi'il yang diakhirkan yang cocok dengan apa pembahasan yang cocok dengan pembahasan atau tema atau topik. Oh ya, tahu topik kan ya? Topik. Paham ya? Cocok dengan topik, tema atau pembahasan itu. Fiil yang diakhirkan yang cocok dengan pembahasan, tema atau topik tadi itu. Paham itu maksudnya ya? Contohnya nanti biar jelas, biar enggak bingung. Antum sekarang mau makan. Baca bismillah enggak? Nakdirkannya bismillahi aktub atau bismillahi akul? Antum mau makan. Kalian bawa roti sudah nih. Bismillah. Ya kan? Ada takdirnya di balik itu? Ada. Bismillah aktub atau bismillah akul? Akul. Jadi fi'il yang diakhirkan yang cocok yang sesuai dengan apa? Pembahasan atau tema atau topiknya tadi itu. Nah, Antum sekarang bahas masalah apa? Bahas makan. Udah, bismillah akul. Bismillah ashrab itu yang cocok. Nah, kita lihat. Misal contohnya, Ina qala rajulun apabila ada orang berkata bismillah. Nah, di balik bismillah itu ada sesuatu yang gua enggak nampak. Takdirnya apa? Wa huwa yuridu an yaqra'a an-nadma. Nah, dia padahal pengen ingin baca pantun gitu loh. Bismillah. Misalkan ikra ya akhi, baca ya akhi, bismillah. Dia ingin baca pantun. Di balik ucapan bismillah itu ada fiil yang diakhirkan ditakdirkan sesuai dengan pembahasannya. Dia mau ngapain gitu loh, sesuai dengan keinginan dia. Kita lihat, fa inna takdira yakun, maka takdirnya Bismillah akro Karena mau baca. Kalau antum menulis bismillah, takdirnya berarti bismillah akto Kalau antum misalkan barakallahu fikum na'am mau minum bismillah berarti asyrab gitu. Maksudnya ya, antum mau na'am barakallahu fikum bekerja. Bismillah akmal Bismillah akmal Paham ya? Antum mau na'am mencuci misalkan. Bismillah arsilu. Cocok fiil diakhirkan yang sesuai dengan pembahasan atau yang dia inginkan. Itu maksudnya. Itu takdir yang tepat. Nah, Wa idza kana nadimu huwa alladhi bismillah. Sekarang kalau pembikin pantunnya yang mengucapkan bismillah, fa inna takdira yakunu bismillahi andim. Berarti pemilik pantunnya itu mengatakan seakan-akan bismillah andim dengan menyebut nama Allah taala andim aku menyusun pantun atau puisi ini. Mohon salah ya. Ada faedah yang lainnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.